Antum tanya penyebab orang menyimpang dari kasta mana? Kasta bawah, kasta tengah, kasta atas, yang sebelah mana tanyakan? <laughs> Atas bawah. Eh, ya saya tantang sekalian kan gitu ya. Pertanyaannya begini, sisa nulis. Tahu yang namakan dengan kasta bawah? Artinya yang antum tanyakan sebab penyimpangan yang ada pada orang-orang awam atau penyimpangan pada orang-orang yang baru mengenal Islam atau sebab penyimpangan orang-orang yang paham agama. Jadi yang paham. Kalau yang awam saya ngerti sebabnya. Pasti jelas. Oh pasti ya. Karena keawamannya, masya Allah. Nah, yang tadi yang baru ngerti agama, iya sebabnya. Durung matang ngono ya. <laughs> Nah, <clears throat> Iya. Pertanyaan bagus. Ini e, mestinya dibikin sebuah tema khusus gitu. Eh, muhabarah khusus mestinya ya. Tadi kalau diganti jangan tabah di atas sunnah diganti lebih zen <laughs> Kenapa dia menyimpang? Jangan nagih utang, anak nggak nggak ngasih utang di sini. Tak jawab insya Allah. Kenapa dia menyimpang? Dianya gini apa gini? <laughs> Siapapun ya siapapun, tidak ada penyebutan nama. Ini semua uh, evaluasi muhasabah untuk masing-masing kita. Kenapa seseorang yang kita kenal mengerti agama, mengerti sunnah, mengerti syariat, alim, dai, kiai, ustad, mubalek, mudaris dan semisalnya itu kok menyimpang. Nah gitu ya. Karena tuh mana? Anak ini siapa? Anak ini nggak siapa-siapa. Alhamdulillah saya masih di atas sunnah. Loh, saya lah ustad. Loh kok itu yang menyimpang? Gitu gitu. Yang pertama kali ialah ini sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Ini namanya sababun samawi. Qadar Allah masyaallah. Allah yang mentakdirkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hidayah itu taufik mauhibah dari Allah, anugerah dari Allah. Allah yang ngasih hidayah kepada hamba yang dikehendaki, Allah yang menyesatkan hamba yang dikehendaki. Ini sudah kalau sudah terjadi namanya syai'un Allah Ya, takdirnya Allah mengatakan demikian. Selesai. <clears throat> Ada pun yang terkait dengan kita, sebab paling besar, paling utama orang yang di atas, yang orang-orang yang ada di atas, entah dia ulama ataukah dia ubad, ahli ilmu atau ahli ibadah, orang yang di atas. Sebab yang paling besar, yang paling pertama, yang paling utama dunia. Dunia dengan makna yang umum meliputi harta benda dunia. Meliputi tahta, kedudukan, jabatan, kemasyhuran, ketenaran, prestise nama baik DLL yang sema, yang, yang yang semangat dengan itu. Itu namanya dunia. Ya, umum. Sebabnya itu ini. Pertama kali itu ini. Baru setelah itu sebab yang kedua itibaul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Bahasanya menebar syubhat nah, <clears throat> ya. Ibtifaul hawanya Subhat yang dilontarkannya Sesungguhnya bukan dari awal Tapi dalam rangka untuk mengayomi Menjaga, menyelamatkan dunia yang ingin diarai. Muncul ini, muncul ini Pembenaran ujungnya Subhat ujungnya tibaul hawa <clears throat> Sampai sini apa dijabarkan lagi? Hmm? Jabarkan lagi. Dalilnya ya, dalilnya disebutkan di al dan Karim di Al-A'raf 175 176. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa asba'ahu syaitanu fa kana minal ghawin." walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas Bacakan kepada mereka wahai Nabi SAW berita tentang seseorang yang dahulu kami berikan kepada dia ayat-ayat kami atainahu ayatina. Kata para ulama, ini berita tentang orang-orang yang ngerti syariat. Kalau dulu yang ngerti kitab suci, ngerti Taurat, ngerti Injil. Di umat ini ngerti Al-Quran, ngerti sunnah, paham sunnah, paham syariat. Atainahu ayatina. Fansalaha minha ternyata dia tinggalkan dan dia tanggalkan ayat-ayat kami tadi. Dilepaskan sama dia, dibuang sama dia. Ini namanya insilah. Fa'asba'ahu syaitan, maka dia dibuntuti sama setan, fagana minal ghawin. Maka dia termasuk orang yang ghawin. Ghawin itu riwayah. Riwayah itu adalah dhalalah ba'dal ilm kesesatan setelah punya ilmu. Orangnya alim sesat, orangnya paham syariat sesat itu namanya riwayat. Ini uang goblok, orang bodoh, orang awam sesat namanya bolalah. Dipahami ya? Lebih sangar yang mana ini? Riwayat pinter. Allah mengatakan fakir minal rawin, dia termasuk orang yang menyimpang riwayat penyimpangan setelah punya ilmu. Allah mengatakan setelah itu walau syi'na la biha. Kalau kami menghendaki, kami mentakdirkan, kami akan angkat dia dengan ayat kami tadi. Tapi kadang demikian takdirnya dia menyimpang. Allah sebutkan alasannya, sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Satu. Wa Dua. Tetapi orang ini menghujam ke dalam perut bumi. Akhlada itu menanam dirinya secara abadi dalam perut bumi. Dia masuk ke dalam perut bumi secara abadi. Maknanya kata para ulama, dia terjangkiti penyakit hubud dunia, cinta dunia. Al-hirs ala dunia, ambisi dunia. makan kayak orang masuk ke dalam perut bumi. Ya, masuk ke dalam perut bumi untuk selamanya di situ. Dipahami ya? Dia terjangkiti penyakit ambisi dunia, cinta dunia, sudah mendarah daging di hatinya. Maka dibahasakan cinta dunia, ambisi dunia. Itu pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Baru yang kedua, wataba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Syubhat yang muncul. Allah mengatakan maka permisalan dia kayak kalbun apa kalbun? Apa kalbun? Antum yang ngomong aja ya. Kalau anak yang ngomong terlalu vulgar nanti. Fama saluhu kamasul kalbi permisan orang seperti ini kayak anjing. Kalau kamu gendong dia yalhas alhas itu lidah dia menjulur. Apa terjemahan Jawa ini? Melet. Kamu gendong melet. Kamu biarkan dia juga melet diumpamakan kayak anjing. <clears throat> anjing itu dalam Islam hewan yang paling rendah, paling hina. Namanya akhas dengan kha dan sin. Akhasil hayawanat. Alhamdulillah Kalau orang-orang orang orang yang sama oh, yang sama di sini ya. Kalau jamaah di sana <laughs> orang-orang Yaman kalau lagi marah besar eh, menggambarkan betapa jelek ini orang dia mengatakan khasis. Hadratul khasis Nah mengatakan sayyi, enteng sayyi itu, wong wong elek gitu. Itu sayyi. Itu sudah sangar bukan? Kalau mereka enggak, ada bahasa yang lebih tajam. Nah, Adalah khasis. Rendah hina orang. Nah, anjing itu hewan yang paling akhas, yang paling khasis, yang paling rendah, paling hina. Orang yang seperti itu kayak anjing ini hina, rendah. Kenapa? Dia ngerti agama, ngerti syariat, sesat karena dunia. Gitu loh. Menjual agama, menjual akidah, menjual prinsip karena dunia. Lebih membela dunia daripada agamanya, akidahnya. Ada khasis orangnya. Kalau tidak namanya khisah. Ada khisah. Kalau bahasa bahasanya antum ya, rizleh. Antum apa rizleh? Wah, ini jamaah itu menapa orang jatuh <laughs> Gimana kalau bahasa antum? Orang yang rendah itu rizlah gitu ya. Lalu iya apa? Lalu <laughs> tidak maksudnya istilah di kalangan jamaah. Kalau mengatakan ini rendah ini. Gimana Pak istilahnya antum? Anak tahu bahasanya dari, dari jamaah loh ini. Tapi anak biasa kumul sama kesiri-kesiri di Tegal. Gitu. Rizlah, rizlah, rizlah. Oh, rizlah. Memang betul bahasa Arab. Rizlatun itu bahasa Arab fasih. Tapi diimalahkan gaya khas jamaah gitu loh. Rizlah, ada rizlah. Artinya rendah. Kalau orang awam nggak ngerti agama, nggak ngerti apa-apa, terus kepingin dunia, iku wong awam cocok. Ini orang membawa nama baik sunnah, nama baik syariat, nama baik agama, dituntut untuk lillahi taala ikhlas dia mengharapkan pahala di situ lah kok dengan itu dia mencari dunia gitu loh kok sesat gara-gara dunia sehingga dikatakan famasaluhu kamathali al-kalb khasis ada lagi yang kedua kalau kamu gendong melet kalau kamu biarkan juga melet itulah kondisi yang namanya anjing. Dalam semua kondisi dia melet. Katanya para ulama, orang yang seseorang yang dikenal alim, ngerti agama, ngerti syariat, kok menjual agamanya dengan dunia, nanti kayak anjing tadi. Antum kasih hujah, ribuan ayat, ribuan hadis, fatwa ulama, ribuan kain nasihat, kekeh dengan penyimpangan dia masuk kanan metu kiwo nggak bakal digubris kekeh dengan penyimpangan dia merasa dia yang benar padahal kalbun naudzubillah ini kata para ulama <clears throat> terkait dengan alimun su sosok yang alim ngerti agama ngerti ilmu tapi dia su fasik fajir munharif Jangan salah paham loh ya nanti atau menyebarkan dari saya Ustadz Afif mencela para ulama. Dia bilang ulama kayak anjing. Hmm? Ya, dia bilang ulama itu sesat karena dunia ahli dunia. La haula wala quwata illa billah. Ada yang begitu itu. Langsung Anda dijapri sama dia. Jangan minta tahu namanya siapa ya. Rahasia. Rahasia. Begitu. Anak bilang ya Allah, bilang, ini orang nggak pernah belajar atau belajar belir, anak bilang gitu. Eh, ya jangan ditanggapi lah, orang gitu kok tanggapi jarno gitu. Pembahasannya masalah ayat ini, gitu loh. Tentang masalah ayat ini. Ini bukan menuduh ulama anjing, naudzubillah. Bukan menerangkan sabab seseorang yang punya ilmu, paham syariat kok sesat. Kenapa? Jawabannya apa? Dua poin. Yang pertama karena terjangkiti penyakit cinta dunia. Yang kedua baru itibaul hawa. Kalau sedemikian keadaannya dikatakan sebagai alimun fasik, alimun fajir, alimun su. Orangnya kayak kalbun ah. khasis, khisah gitu. Itu merendahkan supaya kamu jangan seperti seperti mereka. Bukan udah ulama seperti itu. Mau susah kalau ngadepi Gatot ini. Gagal paham total. Allah musta'an. insya Allah, Gitu ya. Cukup mau tambah lagi? loh kok diem? Tambah lagi? Loh. Anda harus tetap tambah lagi. Bentuknya kayak apa Ustaz yang namanya cinta dunia itu? Yang sebelah mana cinta dunia kok merasuki orang-orang yang mengerti syariat? Lalu dia menyimpang. Kan gitu. Nah gitu ya. E, Macam-macam kata para ulama. Ada yang vulgar, ada yang halus, ada yang manis caranya. Hmm. Ada yang vulgar, terang-terangan, dia belajar agama untuk dapat titel. Hah? S1, S2, S3, LC, MA, doktor, cari kerjaan dengan ini. Itu vulgar, jelas semangat dia ngejar ngejar apa namanya e, eh, tidak itu untuk apa mau masuk ke kemenak mau masuk ke depak mau masuk jadi anggota MUI dan segala macamnya maunya dia sendiri ada khasis jangan jika jangan gak paham ya dikiranya ngomongnya nuduh enggak ya kita pas seseorang yang di atas sunnah tadi gitu loh kok larinya ke sana ada khasis Jangan jangan gagal, gagal paham lo ya. Anak khawatir ada atau main-main akhirnya anak dikira menuduh macam-macam pemerintah enggak, bukan. Contoh seperti ini Nih, dia belajar agama, ngerti syariat dan segala macamnya. Masuk dia ke dunia entertainment. Mereka mereka bahasakan bukan entertainment, dakwah entertainment Hmm? Itu soroha, itu terang-terangan dunia yang dicari. Terang-terangan, itu jelas, itu ada manajemennya kalau yang yang udah terkenal ya ada manajemennya. Ada asprinya. Ada pribadi gitu ya. Ada asprinya. Itu jelas tuh jelas aturan mainnya. Hah? Sekian jam, sekian jam, sekian, sekian, sekian, sekian. Kan banyak heboh jadinya maya dan nyata tipe-tipe yang seperti ini heboh gara-gara urusan tadi itu belak-belakan terang-terangan sorohatan memang dia nyari duit nyari harta nyari dunia dengan ilmu yang dia miliki dia ya, jangan heran tambah suwe tambah suge tambah suwe tambah gede main tambah suwe tambah gede motori loh jangan sebutan sama yang punya mobil dah uh dan yang lain-lain. Semakin semakin dia memperkaya diri. Itu jelas. Barakallahu itu. Itu yang gamblang ya. Paham tak? Coba tambah lagi. Iya. <laughs> tambah lagi. Kadang ngerti ya jadi bukan bukan dikalakan habis sunnah kayak gini nih, ya gitu ya. Masa ada harusnya kayak gitu ada juga yang dulunya harus sunnah sekarang nggak lagi sebagai harus sunnah ujung-ujungnya ya pada kesana semua larinya Barakallahu imaharta harta ima tahta sorohatan jelas Barakallahu <clears throat> yang lembut-lembut yang halus-halus ini yang paling membahayakan paling membahayakan dan yang paling membahayakan adalah sebuah penyakit yang sangat samar, yang sangat halus yang disebut oleh para ulama hubbus syuhrah. Cinta kemasyhuran, cinta ketenaran, cinta pujian, cinta dikedepankan. Barakallahu Namanya syuhrah. Ini disebut dengan syahwatun khafiyah. Syahwat yang samar. Ini katanya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, da'ul kibar, penyakit yang menimpa orang-orang besar dari kalangan ulama atau ahli ibadah. Dan alus, maknanya sangat alus. Allahul musta'an. Saya sampaikan bukan untuk sebagai suhuan ya. Bahan evaluasi. Itu penting. Saya khawatir salah pahami minta khusnudzon sama orang lain atau menjadikan apa yang saya sampaikan sebagai alat untuk menyerang yang lain tidak evaluasi Ibnu Qudamah menjelaskan dalam bukunya Muhtasim Minhajul Qasidin tentang masalah ini <clears throat> jadi orang-orang yang e, penyakit ini memang menyerang orang-orang atas dikarenakan orang yang punya kelebihan dan keutamaan yang dia yang dia kerjakan kemasyhuran orang-orang bawah nggak mungkin seperti ini apa yang mau dibanggakan sama dia? Oh dia gak punya keutamaan sama sekali. Eh? mungkin ada orang-orang yang orang-orang kelas bawah awam munas kemudian cinta kemasyhuran tak payu tak <coughs> laku ini menimpa orang kibar ulama atau ubat ali ibad. perlu menjelaskan <coughs> orang-orang yang seperti ini pada umumnya adalah orang-orang yang punya komitmen jelas dalam beragama ilmu, amal, ibadah. Ikhlas di atas sunnah. Nah gitu ya. Kufur, afwan. Syirik, afwan. Bid'ah, afwan. Kemaksiatan, afwan. Dosa, afwan. Tolak semua sama mereka orang punya ilmu. Ditawari syirik, syirik tas tinggal. Syubhat masuk tas. Masya Allah dia. Tas, tas semuanya. Terbiasa dengan ini. Dia mujahadatun nafsi berjihad melawan hawa nafsunya untuk ilmu amal ilmu amal ibadah di atas ketaatan tidak kemaksiatan tidak dosa apalagi lebih daripada itu terbiasa dia dengan ini semuanya ini kan pada antum semua kan kayak gini nih kan. Komitmennya antum kayak gini kan. Nah, sehingga ketika mereka ditawari dihadapkan kepada perkara dosa dan mungkar, nggak mau. Biasa dengan ilmu, amal dan dan ibadah. <clears throat> Biasa dia kencang, stylenya strong, terus oh, begitu, stabil dia, teng teng teng teng. Itu kan melelahkan, meletihkan dikarenakan jihadun nasi perjuangan jihad menundukkan hawa nafsu. Tidak gampang itu. Tapi jadi ringan ketika dia terbiasa dengan itu. Lebih nyaman ketika masuk dalam hatinya sesuatu yang terselubung. Tas. Apa itu kata beliau? Pujian orang lain kepada dia. Penghormatan seseorang kepada dia. Pemuliaan seseorang kepada dia takzim seseorang kepada dia. Harus. Ada yang komentar, Masya Allah, ah luar biasa, barakallahu fi. Masyur, Masya Allah dia soleh ya ikhwan Orang yang bertakwa kepada Allah di atas sunnah Masuk semua orang tahu Fulan, Masya Allah, Allah Anak salut sama beliau luar biasa ilmunya, luar biasa amalnya, luar biasa ibadahnya di atas sunnah, masya Allah. Itu kan alami kan orang memuji kan alami kan. Emang nggak mengada-ngada, nggak ngarang orang mau seperti itu. Tapi sanjungan ini halus masuk ke sanubari dia. Tes gitu masuk. Tinggi hati nih. Enak. Lezat, nikmat. Dia masakan Itu halus di sini. Halus. Mulai melayang dia, melayang. Ini memang ada, kamu nggak nggak ada nggak ngarang kok mau betul hak soda fulan betul dia memang ya, karena apa ada yang tadi itu baru sunjingnya sudah belum lagi khidmat Follow lagi, follow lari, follow, follow, follow, follow, gitu. Yang kan orang kayak saya gini, follow Ustaz, follow, follow, follow, follow, sini, sini, sini. Kan begitu, gak mungkin langsung, Ustaz, minggir sana. Gak mungkin kan? Sini Ustaz, follow, follow Ustaz. Terus, atau dikhidmat sama mereka. Dihormati sama mereka, dimuliakan sama mereka. Sini, sini, sini, sini. Oh, sudah. Itu masuk. Tes. itu masuk di hati mereka yang paling dalam merasakan kata Ibnu Qudam lizzatun fi qalbi kelezatan yang nikmat yang luar biasa di hati mereka gitu. lebih zen ini daripada orang berbuat kefasikan pemungkaran dosa jelas haramnya ini enggak sehingga dia bisa bertahan dengan mujahadahnya, ilmu, semangat ilmu, amal, ilmu, amal. Dia lebih ringan. Kenapa? Mendapatkan sebuah solusi pelampiasan dengan cara yang lain. Apa itu? Pengagungan orang lain. Proses. Itu kan halus. Hari, dua hari, sekali. Terus begitu, terus, terus. Lama-lama besar. Merasa. Dia orang yang diagungkan, yang dimuliakan. <clears throat> Ini sudah berbahaya. Muncul ada orang kedua. Tes. Ustaz juga lah. Kan orang-orang besar yang yang tertiba kayak gini. Baru. Masih fresh, masih muda, orator, ngomongnya enak, empuk, manis cara penyampaiannya zen enak masya Allah bagus gitu. muncul terus orang-orang ikhwan-ikhwan zen oh, ini juga zen ini. Nah, saya dimuliakan sananya hmm? ketika diumumkan taklimnya dia le yang datang nggak seberapa nggak penuh diumumkan yang satunya lagi membludak Hati-hati, di sini mulai. Terus muncul dia. Dalam sebuah kesempatan <coughs> menyampaikan wejangan-wejangannya sebagaimana khas selama ini. Selalu memberikan wejangan. Gitu ya. Memang ya gitulah ikhwan-ikhwan itu fenomenanya di mana-mana seperti ini yang babat Allah siapa, yang merintis siapa, yang membesarkan dakwah siapa, yang dikhidmat siapa. kita gitu. Nah, itu sudah mulai ono apa tadi, Nah, kan gitu. <clears throat> Cerdas dong antumnya. Hmm. Nah, ikhwan, jangan pernah melupakan jasa dan kebaikan orang lain. Za. Lalu kemasannya zen, tausia, mu'idha gitu aku nggak sadar. Tapi udah mulai kena dia ini. Ini udah mulai luka hati. Hmm? hmm? Ada informasi dai yang tadi itu. Dia ada kelemahan A, B, C, D. Hmm, makanya saja di orang itu jangan terpesona dengan penampilan zahir. Jangan karena orangnya orator kemudian masya Allah terpesima, terpesona membludak taklimnya. Yang dilihat itu bagaimana kedewasaan, ketenangan, nah, dan segala macamnya. Pelan tapi pasti, jelas. Tidak ada problem, tidak ada masakil, tidak ada masalah daripada orang yang orang atau segala macam dia punya ini dia ada ini dia ada itu ah kon poin apa ini orang lain tadi terus bikin itu pelan pelan ya terus terus terus terus terus sudah ujungnya sudah kadang sudah nggak nggak kuat gitu sudah ada sesuatu apa gitu terkait dengan sikap sama dia antum jangan tanya lagi sama dia ini sahibul masyakil yang masak itu dia sendiri semuanya Ini penyakit ini. Hmm. Ini namanya penyakit apa ini? Ini penyakit dunia. Loh, dia nggak minta uang sama kita Pak ustad Memang antum kira dunia cuma uang, Pak. Apa ini? Hubbus Namanya asyahwah al-khafiyah. Tiba-tiba ikhwan mengadakan rapat, mengadakan eh, dia nggak diundang, yang diminta Ustaz yang kedua tadi itu. Mencak-mencak dia. Apa ini? Oh, sudah. Sudah lupa. Apa bahasa ini E, eh, kacang lupa sama kulitnya gitu. Ya sudah kalau maunya kayak gini, Apa? atau yang harus. Sudah. Apa mana ini? <laughs> itu halus, mainnya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Lama-lama disikat semua itu orang-orang yang berusaha untuk menghalangi kemasyhuran dia, ketenaran dia. Satu persatu, sikat, sikat, sikat, terus begitu. Tapi kemasannya cantik, kemasannya bagus. Tujuannya supaya dia yang dipakai, yang lain jangan. Itu sekitar contoh. Ini kalau dibahas panjang-panjang loh ya. Bukunya tebel segini bukunya ya. <clears throat> tebel segini. Cuman terkait dengan bab ulama dan segala macam paling separuhnya. Itu kalau dibahas dalam sebuah kitab namanya Talbis Iblis. Itu Ibn Jauzi rahimahullah punya buku itu. Tapi kan nggak cuma ulama, atau kan banyak. Nah, tapi terkait dengan ahli ibadah dan ulama itu panjang pembahasannya. Oh dibahas panjang, detail-detail yang ada itu tentu halus semua pertanyaan yang ada. Barakallahu Berat. Diproses gitu. So gak nyono aku lah gak nyono ya gak nyono aku mosok sih orang sekelas beliau kok jadi menyimpan itu gak nyono aku dari sisi mama ya yang tahu ya orang-orang yang selevel dengan beliaunya kan gitu yang ngerti betul bagaimana dalam-dalamnya itu hati-hati ini saya sampaikan panjang untuk saya sendiri gitu loh saya harus mengevaluasi diri saya sendiri introspeksi diri saya sendiri semoga saya nggak demikian keadaannya kalau antum melihat saya seperti itu tolong saya hati. Barakallah itu penyakitnya mengerikan itu semua adalah dunia <clears throat> sudah kalau sudah muncul ini yang kedua akan tampil itibaul hawa sudah itu bahasa kan mulai itu syubhatnya mulai syubhatnya dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah syubhat yang dilemparkan selama ini naudzubillah dan itu alus, alus. Dan dia ala yakin, yakin di atas al-haq, yakin di atas ilmu, yakin di atas petunjuk. Padahal dia kalbun galgal. Naudzubillah. Dengan ayat tadi ya. Tangan saya jangan diarahkan kemana-mana ya. Kepada sosok yang abstrak gitu. Terkait dengan ayat tadi. Hati-hati. Barakallahu -hati. Wallahu tabaraka wa ta'ala lam Anda bilang apa? Setengah jam saya jawab soal ini jam songo lagi gitu. setengah jam jadi semi muhadharah kan gitu ya barakallahu wallahu tabaraka wa taala a'lam bisawab. <clears throat> wis cukup tak jam setengah tadi kan agendanya wis cukup cukup cukup kan nah, hanya selalu evaluasi, introspeksi diri, jangan pernah merasa aman dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, Lalu mohon taufik hidayah kepada Allah, mohon keistiqomahan di atas sunnah dan ta'awud dari semua fitnah fitnah yang ada. Ta'awud dari semua asbab penyimpangan penyimpangan yang ada. Terus evaluasi diri barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mohon jangan disalahpahami, jangan disalahartikan, jangan dipakai untuk hal-hal yang salah. Ini semua tadi eh, maklumat maklumat ilmiah eh, bukan dipakai untuk